Salah satu kriteria daripada ilmu yang bermanfaat yang tentunya bagi kita bukan hal yang baru. Dan insya Allah setiap dari kita sudah bisa memahaminya, mengetahuinya tentang kriteria daripada ilmu yang bermanfaat. Karena setiap yang kita minta kepada Allah dari setiap ilmu yang kita dapat agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya sekedar ilmu, wawasan, bahkan hanya sekedar bertambah ilmu, tetapi yang selalu minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang bermanfaat dijelaskan oleh para ulama di antaranya yaitu Al-Imam Abdul qayyim rahimahullah, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahumullah. Kriteria ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang didapat oleh seseorang walaupun sedikit tetapi diaplikasikan, diamalkan, direalisasikan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Karena apa artinya kita bisa menghadiri banyak kajian, banyak majelis ilmu? Apa artinya kita sudah banyak baca buku, mendengar yang namanya kajian dan seterusnya? Tetapi ternyata Semuanya hanya sekedar ilmu, sekedar wawasan, sekedar untuk meningkatkan daripada kualitas atau tingkatan intelektual seseorang. Semuanya tidak ada artinya. Karena ilmu satu-satunya ilmu yang akan mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus nanti akan diminta pertanggungan jawaban oleh Allah Ta'ala adalah ketika ilmu tersebut diamalkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi wa wasallam juga mengajarkan kepada kita agar kita minta selalu yaitu ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' Berarti sifatnya ilmu yang perlu dicari, diraih adalah ilmu yang bermanfaat. Sehingga kita jangan lupa setiap hadir di dalam majelis ilmu dan juga setelah selesai menghadiri majelis ilmu kita selalu mohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ikhwani Fiddin, azani Allah wa ayyakum rahimani rahimakumullah. Pada malam hari ini insya Allah kita akan belajar bersama satu tema yang mungkin sebenarnya bukan hal yang baru. Dan insya Allah setiap dari kita sudah memahaminya. Sudah mengenalnya tetapi lagi-lagi pertanyaannya, apakah sudah mengamalkannya? Ini yang akan jadi pertanyaan besar bagi kita. Karena dengan sekedar belajar, mempelajarinya, mendengar, insya Allah bukan hal yang baru sebenarnya. Karena ini menjadi pokok-pokok, dasar-dasar yang fundamental, yang mendasar, yang ada pada setiap muslim, muslimah, khususnya ahli sunnah wal jamaah. Karena kita akan mengenal lebih dekat, kita akan memahami lebih dekat apa prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa dasar-dasarnya? Apa prinsip-prinsipnya? apa pondasi dasar yang ada di dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah yang mungkin bagi kita sudah cukup lama kita menjadi seorang muslim bahkan kita meyakini dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah bukan baru tetapi sudahkah kita mengenal seutuhnya sudahkah kita memahami dengan sebenarnya tentang akidah ini atau men, atau cuman sekedar kita mendengarnya, katanya atau mungkin bahkan kita cuman melihat menilai seseorang tapi kita sendiri tidak bisa mengetahuinya, memahaminya, mengenalnya dengan seutuhnya apa sebenarnya akidah atau prinsip-prinsip yang ada di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena konsekuensinya ketika kita sudah mengenalnya, memahaminya dan mempelajarinya, tentunya konsekuensinya setiap dari kita untuk bisa mengamalkannya, membuktikannya, merealisasikannya. Ketika mengeklaim diri kita selaku ahlu sunnah wal jamaah, kita harus bisa menunjukkan bahwasanya kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang akidah atau mengenal prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Seperti biasa dan juga menjadi salah satu daripada metode di dalam setiap pembelajaran. Kita harus mengenal dulu tentang definisinya. Apa itu akidah? Akidah ahlus sunnah wal jamaah. Masya Allah. Luar biasa. Namanya tidak asing. Dan sering kita mendengarnya. Bahkan menjadi sesuatu kebanggaan kita. Katanya orang Jakarta bilang, keren banget gitu kan. Ahlus sunnah wal jamaah. Kenal nggak? Tahu tidak? Apa itu akidah ahli sunnah wal jamaah? Ini yang akan kita pelajari. Apa artinya akidah? Para pemuda, syabab, syabab al-yawm, rijalul ghad. Apa artinya akidah? Ada yang tahu? Apa akidah itu? Ada yang lain? Apa artinya akidah? Hah? Apa artinya akidah? Kita sudah puluhan tahun. Tidak kemarin, sebulan lalu, tahun yang lalu. Kita berakidah. Tapi apa? Akidah itu apa? Apa yang selama ini kita pahami dengan akidah yang kita ketahui ini. Apa maknanya akidah? Karena sebelum kita ingin tahu lebih jauh tentang akidah. Ahlus sunnah wal jamaah. Kita dituntut untuk bisa memahami maknanya. Maknanya. Karena dipastikan ketika kita bisa memaknainya atau memahami maknanya dengan tepat dan benar. Akan mengantarkan kita kepada pemahaman yang insya Allah. Pada akhirnya akan menjadi pemahaman yang tepat dan benar. Kalau baru artinya saja kita masih belum kenal. Gimana akan bisa memahami tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa itu akidah? Karena ini bukan majelis seperti yang ada di kampus, di kuliah, gitu kan? Ini majelis umum. Berarti tidak perlu harus setiap dari kita menjawabnya. Dan insya Allah kami husnudon semuanya paham sebenarnya. Cuman karena majelisnya tidak harus semuanya menjawab. Husnudon. Insya Allah setiap dari kita memahami makna daripada akidah. Di dalam bahasa, secara bahasa, akidah daripada kalimat al-iqdu. Al, al-iqdu. Kalimatnya ada al-iqdu, ada at-tawsiq, al-ihkam, kemudian ar-rabtu. Ini makna daripada al-aqidah secara bahasa. Dan setiap daripada akidah akan memiliki tiga di dalam maknanya itu. Memiliki makna at tawthiq memiliki makna al-ihkam, kemudian juga di dalamnya ar-rabtu. Dan semuanya bahasa Arab, gitu kan? Bukan bahasa Pekalongan, alhamdulillah. <laughs> Dan insya Allah setiap dari kita paham tentunya semuanya. Masa iya nggak paham gitu kan? Subhanallah. Karena bahasa Arab. Seharusnya nggak perlu diterjemah sebenarnya. Tetapi untuk bisa lebih memantapkan daripada makna akidah itu sendiri, al akidah adalah bimakna ikatan. Al-aqidah ada maknanya al-iqdu daripada makna ikatan. Kemudian at-tawsiq yaitu ikatan atau bimakna keyakinan. Bimakna bimakna keyakinan. Kemudian al-ihkam yang juga artinya ada kaitannya dengan akidah tadi yaitu ikatan keyakinan yang sangat kuat dan juga diartikan ar-rabtu Berarti secara bahasa maknanya akidah adalah bagaimana seseorang itu diikat di dalam ikatan keyakinan yang sangat kuat dan tidak tergoyahkan di dalamnya, stabil, mantap di dalam akidah. Itu dia maknanya akidah secara bahasa. Sehingga ketika kita memahami makna akidah ini kita mulai sudah keluar. Oh, berarti akidah itu bagaimana setiap dari kita ketika berakidah kita harus punya keyakinan yang kuat, yang mantap, yang tidak goyah, stabil dan seterusnya. Itulah makna akidah. Di dalam bahasa para ulama ul-aqidah memberikan definisi terhadap al-aqidah lebih khusus sifatnya berbeda dengan ahli bahasa secara umum. Ahli akidah memberikan makna adalah yaitu akidah dalam iman yang teguh, pasti yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Dan bagi siapapun harus meyakininya. Itu menurut ahli akidah. Ini secara makna, secara umum masih. Walaupun dalam akidah masih sifatnya umum. Belum diberikan batasan. makna akidah secara bahasa, kemudian secara umum yang ada di dalam ilmu akidah. Kemudian bagaimana membatasinya? Iman, keyakinan yang menjadi satu konsekuensi setiap untuk setiap muslim untuk bisa meyakininya dengan mantap, dengan kuat, tidak sedikit pun goyang di dalamnya ini masih umum. Kemudian ketika diberikan batasan, akidah yang harus kita yakini adalah akidah Islamiyah. Ini yang sudah memberikan batasan yang sifatnya khusus. Berarti maknanya, definisinya akan lebih memberikan kepada batasan tertentu dan terarah. Akidah yang kita yakini dengan kuat, dengan mantap, dengan yakin tidak sedikit pun di dalamnya keraguan yaitu terhadap akidah islamia yang bagaimana setiap pemeluk daripada akidah ini seorang muslim meyakini tentang yang pertama yaitu tauhid kepada Allah kemudian bagaimana mengaplikasikan daripada tauhid tersebut di dalam menjalankan menjalankan daripada akidah tadi yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Ini makna daripada akidah, akidah Islamiah yang nanti secara khusus akan dijelaskan di dalam pokok-pokok prinsipnya. Akidah Islamiah. Sudah ada gambaran antara makna akidah secara umum, baik secara bahasa kemudian juga sudah dibatasi dengan akidah islaminya. Kemudian yang kedua, akidah setelah kita sudah memahaminya, kemudian bagaimana cara memahami akidah islaminya ini? Mengikuti cara yang mana? Guidennya, petunjuknya mengikuti cara siapa? di dalam berakidah Islamia ini. Ini yang juga memberikan batasan yang lebih khusus lagi. Setelah pembatasan tadi akidah Islamia, kemudian ada juga pembatasan yang sangat spesifikasi lebih khusus, yaitu akidah Islamia atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang menjadi pegangan kita. Dan ini yang menjadi rujukan kita. Siapa mereka yang kita jadikan guidance, yang kita jadikan petunjuk, yang kita jadikan imam, yang kita jadikan cermin, yang kita jadikan napak tilas berjalan di belakang mereka, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Siapa itu ahlus sunnah? Karena setiap daripada mereka-mereka yang punya akidah, pasti mereka akan mengeklaim ahlu sunnah. Yang punya akidah, pasti akan mengeklaim ahlu, ahlu sunnah. Tapi bagaimana? Atau apa yang sebenarnya? Yang dimaksud dengan ahlu sunnah. Ahlu seperti kita ketahui kemarin, Definisi daripada ahlu di sini bisa juga dimasukkan di dalam makna yang kemarin kita bahas ketika membahas tentang ahlu atau alu yang artinya adalah mereka-mereka yang berpegang teguh atau mereka-mereka yang berjalan, mereka yang berada di dalam tadi yaitu satu kelompok atau satu keluarga atau satu komunitas yang mereka itu berpegang teguh terhadap sunnah. Itu dia ahlus sunnah. Jadi sebenarnya kita juga harus bisa untuk kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah ketika menamakan diri kita ahlus sunnah, apakah kita benar-benar berada di jalan orang-orang yang komitmen teguh menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Karena kalimat sunnah di sini diartikan di dalam makna yang lain yaitu ahlul itiba, Orang-orang yang benar-benar itibaan, yaitu mengikuti ngekor di belakang orang-orang yang teguh, mantap dan seterusnya di dalam sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi wa wasallam. Ahlul iqtida juga sama dengan al-ittiba. Orang yang meniru, yang mencontoh sunnah-sunnah yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi wa wasallam. Ini definisi daripada tadi makna Ahlu sunnah. Ahlu, ahlu sunnah. Mereka yang menempuh seperti apa yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sehingga mereka disebut ahlu sunnah karena kuatnya mereka berpegang teguh ittiba iktida kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini maknanya mohon maaf sudah sangat sensitif sekali. Sudah spesifikasi sekali. Karena banyak yang ngaku ahli sunnah. Subhanallah. Mereka bukan hanya tidak ikut. Bahkan ada yang sampai menyalahkan. Mengkoreksi Bahkan sampai kepada tingkatan mereka mencelah, mencaci maki. Subhanallah. Orang-orang yang berada di dalam sunnah. Subhanallah. Kalau nggak ikut aja mungkin masih wajar. Subhanallah. Bahkan mereka mengkoreksi, mencelah, mencaci maki. Subhanallah. Ini poin yang sangat mendasar. Ini poin yang sangat mendasar. Ini nggak main-main. Ketika yang dikoreksi dan dicela adalah orangnya, boleh-boleh aja. nggak ada masalah. Karena nggak ada manusia yang sempurna. Sahabat saja, manusia biasa bisa bersalah. Tapi ketika yang dikoreksi, bahkan sampai dicela, Bahkan sampai Allahu Akbar. Syariatnya, sunnahnya, subhanallah. Ini nampaknya bukan hanya tidak pantas lagi dikatakan ahli sunnah, bahkan perlu harus juga harus belajar lagi harus perlu mengenal lagi dengan yang namanya ahli sunnah. Sekali lagi, kalau mengkoreksi orangnya boleh aja, tidak apa-apa. Tidak akan. Tidak suka, tidak cocok. Dengan orang-orang yang berada dalam sunnah, silahkan. Karena ahli sunnah adalah orang-orang yang pastinya dan harusnya mereka harus siap untuk diluruskan, dibenarkan. Tapi ketika mengkoreksi syariatnya, ketika menyalahkan sunnahnya, berarti secara tidak langsung harus berhadapan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena sunnah tersebut, karena syariat tersebut dilakukan, dicontohkan, diajarkan dan diajak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. Berarti harus berhadapan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. Contohnya, mereka yang mengatakan orang yang berjenggot bodoh. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Subhanallah. Ini bukan sudah tidak suka dengan sunnah. Tapi sudah kembali kepada syariatnya. Ini bukan perkara kecil. Ini bukan, bukan perkara kecil. Subhanallah. Dipertanyakan ahli sunnahnya bahkan. Wallahu a'lam. Sampai mengeklaim orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menggunakan jenggot. Berarti secara tidak langsung ketika mereka mengeklaim orang-orang yang berjenggot. Termasuk di dalamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tapi kalau orangnya silahkan. Ada yang kurang sempurna, ada yang salah. It's okay, no problem. Fadol, ahlan musahalan, Dikoreksi tidak apa-apa. Tapi ketika kembali kepada syariatnya, subhanallah. Ini perkara besar. Karena ahli sunnah punya pokok prinsip, punya ajaran yang jelas, yang tegas. Ahli sunnah adalah mereka-mereka orang-orang yang mengikuti itibaan di belakang daripada sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur sahabat radhiyallahu taala radhiyallahu taala anhum. Itulah ahli sunnah. Kemudian yang terakhir ahlu sunnah wal jamaah. Siapa itu mereka jamaah ini? Jamaah bukan istilah kita. <laughs> Kalau istilah kita jamaah beda, gitu kan? kayak di Pekalongan atau mungkin di mana itu beda. Jamaah di dalam bahasa konteks yang sifatnya khusus, yang sifatnya yang sifatnya khusus. Dijelaskan jamaah di dalam beberapa makna, di dalam beberapa beberapa definisi. Disebut dengan jamaah karena mereka bersatu di atas kebenaran. Tidak mau berpecah belah dalam urusan agama. Itu maknanya jamaah. Jadi ketika kita ingin masuk di dalam satu kesatuan yang tidak berpecah belah di dalam urusan agama, masuklah di dalam jamaah. Masuklah di dalam jamaah dan jamaah ini satu, gak mungkin ada jamaah-jamaah lain. Jamaah ini pasti pasti satu. Walaupun mereka di dalamnya bermacam-macam berkumpul di bawah kepemimpinan para imam yang berpegang kepada al-haq. Ini dia. Jamaah yang sifatnya dalam satu kesatuan yang menjadi pegangan mereka adalah kebenaran dan imamnya mereka adalah kebenaran. Itulah jamaah. Tidak mau keluar dari jamaah mereka dan mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan daripada umat-umat yang terdahulu yaitu daripada sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena secara pribadi, secara individu para sahabat radhiyallahu taala anhum dan juga generasi yang setelahnya yang mereka masuk di dalam definisi jamaah secara individu bisa saja mungkin bersalah, tapi ketika dalam komunitas berjamaah, ketika mereka dalam bentuk jamaah yaitu generasi tidak ada yang namanya generasi salah kolektif. Tapi kalau secara individu bisa saja bersalah. Bisa saja, bisa saja bersalah. Sehingga di dalam berjamaah adalah mengarah kepada kebenaran. Dikatakan bahwasanya perintah untuk berpegang kepada jamaah adalah berpegang kepada kebenaran dan mengikuti Meskipun yang melaksanakan sunnah itu sedikit dan yang menyalahinya lebih banyak. Subhanallah. Ini makna yang sangat spesifik sekali. Jadi walaupun satu orang, tapi dia berpegang teguh, berpegang teguh dengan sunnah, mengikuti apa yang dilakukan oleh jamaah, dia bisa dikategorikan jamaah. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, al jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak subhanallah jadi ketika kita berpegang teguh dengan hak dan kebenaran ini yang kembali kepada tadi menjadi pijakan pegangan dan juga jalur ahli sunnah wal jamaah karena ahli sunnah wal jamaah tadi itu kembali kepada kebenaran imamnya. Pucuk yang paling tertinggi di atas mereka adalah imamnya kebenaran. Ketika ada orang yang berjalan di dalam hak tersebut, jalan tersebut, walaupun semua orang misalnya menyalahkan dia dan seterusnya, tapi dia berada di dalam komunitas tersebut, jalan tersebut, bisa dikategorikan jamaah. Al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Sehingga ketika diberikan definisi secara eh, keseluruhan, Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mempunyai sifat dan karakter yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi dari perkara-perkara yang tidak sunnah. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi suka sama sunnah, senang dengan sunnah, apalagi pastinya menjalankan sunnah. Bukan malah sebaliknya. Ngaku ahli sunnah, tidak suka dengan sunnah. Mencibirin, sinis. Melihat orang-orang yang berada di dalam sunnah. Berarti perlu di, dipertanyakan pengakuannya terhadap ahli sunnah wal jamaah. Ini definisi sekaligus penjelasan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan sudah ada gambarnya. Kita akan mengenal lebih jauh apa prinsip-prinsipnya. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah yang punya keyakinan yang kuat, yang mantap, yang yang teguh, yang pasti, yang tidak bergoyah di dalamnya, yang mengikuti daripada jalan-jalan yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti jalur para sahabatnya radhiyallahu taala anhum dan tidak ada sedikit pun di dalam mereka yaitu perkara-perkara yang tidak sunnah. Apa prinsip-prinsipnya? Apa prinsip-prinsip daripada akidah ahli sunnah tadi? Dikumpulkan oleh salah seorang ulama di dalam salah satu kitabnya Mudah-mudahan nanti kami bisa selesaikan. Karena kurang lebih ada sekitar sembilan prinsip. Ada? Ada sembilan prinsip. Dan ini prinsip-prinsip yang sangat mendasar. Yang ada di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Siap-siap pemuda nih. Pasti akan ada pertanyaan lagi nih. Ya. Biar nggak bengong. Kata orang Jakarta bilang biar. Biar nggak bengong biar nggak nanti terlalu khusyuk karena lama-lama kalau khusyuk akhirnya ngantuk karena nggak jamin yang serius yang khusyuk bisa ngikutin belum tentu subhanallah ada beberapa pertanyaan lagi mudah-mudahan pertanyaan ini bisa berikan motivasi sebenarnya bukan untuk mencari yang paling benar atau siapa yang paling pintar dan untuk menguji tidak motivasi khususnya dengan para para pemuda biar untuk mereka terangsang untuk bisa lebih mengenal lebih jauh tentang yang namanya agama Islam dan juga khususnya yang berkaitan dengan dengan masalah akidah. Prinsip yang pertama prinsip yang pertama di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu setiap yang mengaku dirinya, mengeklaim dirinya sebagai atau memiliki akidah ahli sunnah wal jamaah wajib dia itu beriman terhadap rukun iman. Terhadap rukun otomatis. Karena ini juga menjadi salah satu daripada aplikasi bentuk akidah islamia tadi. Pokok prinsip yang pertama yaitu beriman terhadap rukun, rukun iman yang ada jumlahnya ada lima. Benar? Ada berapa? Ada enam. Bagus. Alhamdulillah. Jadi istilahnya connect gitu kan. Subhanallah. Ada lima manggut-manggut aja. Subhanallah. Connect. Jadi bukan cuma sekedar pendengar budiman. Tapi juga ada dari dua sisi. Apa saja rukun iman ini? Mudah-mudahan nanti setelah adan. Selanjutkan dengan komat setelah Isya kita akan lanjutkan kembali insya Allah. Karena sudah masuk Isya kayaknya. Berapa menit lagi? Sudah terdengar adan dari luar? Nah, ada jadwal, berarti ada jadwal khusus di sini. Berapa menit lagi? Tiga menit lagi? Masya Allah. Berarti jamnya terlalu cepat nih. Rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada pada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir bil qadari khairihi wa syarri. Setiap daripada rukun ini perlu materi sendiri, perlu kajian sendiri, tidak mungkin kita selesaikan semuanya. Tapi berada di dalam pokok prinsip yang pertama. Yaitu beriman kepada rukun, rukun iman. Rukun iman yang pertama saja, beriman kepada Allah, subhanallah. Ini pembahasannya sangat luas sekali. Seperti kemarin ketika kita membahas tentang Rasul Shallallahu Alaihi wa alihi wa wasallam, dituntut setiap dari kita harus ma'rifatir Rasul Shallallahu Alaihi wa alihi wa wasallam. Tidak mungkin yang namanya ahli sunnah Apalagi ngaku cinta Rasul, kagak kenal kepada siapa itu Nabi. Ya Allah. Termasuk kita juga. Yang mengaku akidah ahli sunnah wal jamaah. Beriman kepada Allah. Tidak mengenal siapa itu Allah. Ada yang bisa jawab? Siapa itu Allah? Siapa itu Allah? Silahkan, ada yang bisa jawab? Fadbal. Naam. <laughs> Rabbi wa Rabbukum. Subhanallah. Jazakallah khair. Bagus. Tapi belum tepat. Naam. Naam. Itu bahasa Indonesia-nya, itu bahasa Arabnya tadi. <laughs> Siapa itu Allah? Ada yang pernah bahas tentang ini? Siapa itu Allah? Beserta? Taib. Itu bahasa Indonesianya daripada rock tadi. <laughs> Subhanallah. Perlu dibuat materi secara khusus. Siapa itu Allah? Dan ini wajib setiap dari kita harus mengenalnya. Bagaimana kita akan bisa benar-benar mengaplikasikan tunduk patuh kepada Allah dengan seutuhnya. Tapi kita tidak mengenal siapa itu Allah. InsyaAllah habis isya nanti kita akan lanjutkan. Udah adan kan? Oh, belum juga? Oh, udah. Baik, mudah-mudahan uh, setelah isya, setelah adan langsung Langsung kopas soalnya ya. Hah? Oh, tunggu dulu. Uh, komat. Kita berhenti atau kita gimana? Nah? Habis adan langsung komat. Oh ada jidahnya Baik. Tapi kajian dilanjutkan habis isya nanti. Baik. Baik, kita tutup sementara. InsyaAllah setelah isya Nanti kita akan lanjutkan dengan prinsip-prinsip yang berikutnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita lanjutkan. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Prinsip yang pertama yang menjadi konsekuensi setiap muslim, mukmin, muslimah, mukminah yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah hendaknya dia bisa memahami, mengenal, dan juga sekaligus bisa mengamalkan daripada prinsip-prinsip akidah ahli sunnah ini. Prinsip yang pertama adalah beriman terhadap rukun iman yang di dalam rukun iman ini ada enam rukun. Yang insya Allah mudah-mudahan setiap daripada rukun tadi, insya Allah setiap dari kita sudah mengenalnya, sudah mengetahuinya. Prinsip yang kedua, Di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah bahwasanya mendefinisikan al-iman dengan definisi yang tepat dan benar. Al-iman di dalam definisi ahlus sunnah wal jamaah adalah qaulun bil lisan wa'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah dan ini sudah juga menjadi pokok prinsip di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah yaitu yang berkaitan dengan al-iman dengan definisi yang utuh, yang sempurna, yang tidak kurang sedikit pun di dalam pokok-pokoknya atau isi-isinya di dalam rukun iman itu sendiri atau di dalam iman itu sendiri. Yaitu qawlun bil lisan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat kemudian dimantapkan di dalam hatinya di dalam jiwanya. Kemudian dibuktikan iman itu dengan aplikasi. Ketika seorang muslim, seorang muslimah, mukmin, mukminah menyatakan dirinya adalah beriman kepada Allah. Kemudian bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah utusan Allah diaplikasikan tunduk patuh kepada Allah sesuai dengan jalan yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. Dan ini iman yang seutuhnya. Dan ini prinsip dan ini pokok. Tidak tepat ketika seseorang dia sudah mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mengatakan dua kalimat syahadat tapi dalam aplikasinya kontradiksi. Beriman kepada Allah. Tapi di dalam aplikasi ketaatannya kepada Allah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena yang jelas iman itu tidak dalam satu tingkatan. Iman itu berlevel-level. Walaupun dia itu sholat, walaupun dia menjalankan puasa, walaupun dia taat dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dalam bentuk aplikasi ketaatannya kepada Allah dengan tidak makna yang seutuhnya sebagai bentuk aplikasi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, imannya akan menempatkan di level tertentu. Tidak semua muslim, tidak semua mukmin yang sholat, yang puasa, yang zakat dan seterusnya dalam satu tingkatan iman tidak mungkin. Tapi mereka yang berada di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah dan memahami pokok prinsipnya akidah ahli sunnah wal jamaah, bagaimana dia mengaplikasikan keimanannya sebagai bentuk konsekuensi ketika dia sudah meyakini, memantapkan di dalam jiwanya, dia melakukannya, mengaplikasikannya, pasti kembali kepada pokok prinsipnya ahlu sunnah, ahlul itiba, mengikuti apa yang datang dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena antara la ilaha illallah dengan Muhammadur Rasulullah tidak bisa dipisah-pisahkan. Pasti sejalan. Pasti sejalan. Dan itulah ahli sunnah wal jamaah. Dan itulah imannya ahlu sunnah wal jamaah. Di dalam mengaplikasikan imannya sebagai bentuk konsekuensi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi mohon maaf. Masih banyak di mana-mana. Kita jumpain saudara-saudara kita umat Islam yang mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah, ngaku ahli sunnah, tapi dalam aplikasi ibadahnya tidak mengikuti tuntunan Nabi. Dan ini banyak. Di mana-mana. Karena kembali kepada hukum asalnya, iman setiap muslim, setiap mukmin berbeda-beda. Al-imanu bid'un wasittun dalam riwayat wasab'una syu'bah. Menunjukkan bahwasanya iman itu berlevel-level. Tidak mungkin dalam satu tingkatan yang membuktikan bagaimana dia dalam mengaplikasikannya. Di dalam mengaplikasikan tadi keimanan. Apakah benar-benar dia mengaplikasikan la ilaha illallah sesuai dengan tuntunan Muhammadur Rasulullah? Ini prinsip yang kedua. Di dalam makna yang lain juga bisa dimaknakan bahwasanya perbuatan tanpa keyakinan sebab yang demikian itu merupakan keimanan kaum munafik. Itu perbuatan tanpa keyakinan orang munafik. Dan seterusnya daripada bentuk-bentuk perbedaan yang ada di dalam aplikasi atau di dalam e, rukun yang ada di dalam makna iman itu sendiri. Prinsip yang ketiga, di antara prinsip daripada akidah ahli sunnah wal jamaah bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin kecuali apabila dia melakukan perbuatan yang membatalkan keislamannya. Ahlus sunnah tidak dikenal dan tidak ada dalam kamusnya ahli sunnah termasuk kelompok yang mudah dengan mengkafirkan. Bahkan para ulama juga menjelaskan jangankan mengkafirkan, memberikan gelar seseorang ahlu bid'ah saja tidak mudah. Mengeklaim, menuduh, apalagi sampai menggolongkan seseorang dalam komunitas ahlul bid'ah tidak mudah. Tidak seenaknya, tidak semudah itu dan seterusnya. Perlu harus ada dasar-dasar yang jelas. Karena ahlul bid'ah sendiri ada tingkatannya. Beda antara mad'u dengan du'at. Beda antara ahlul bid'al mufassiqah dengan bid'al mukaffirah. Ada porsinya masing-masing antara mereka yang menjadi objek dakwahnya ahlul bid'ah atau pengikut ahlul bid'ah, orang-orang yang menjadi imam dan juga yang jadikan teladan daripada ahlul bid'ah, ahlul bid'ah yang kategorinya bisa mengeluarkan seseorang daripada ajaran Islam, ahlul bid'ah yang mengkategorikan pelakunya hanya sebagai murtakibul kabira, orang yang melakukan dosa besar. Ada porsi-porsi masing-masing. Apalagi sampai kepada tingkatan mengkafirkan. Allahu Akbar. Tidak mudah. Berat. Selain juga perlu harus dasar-dasar yang kuat, yang jelas. Dan juga tidak ada penghalang-penghalang bagi pelakunya yang akan diberikan vonis label daripada kelompok golongan tersebut dan juga dikembalikan kepada orang-orang yang punya kapabilitas di dalam hal ini, ahlinya. Apalagi juga sampai kepada tingkatan yang sifatnya adalah mengkafirkan. Berarti harus ada kelompok orang-orang yang bisa mengeluarkan daripada yang namanya fatwa. Tidak cuma sekedar kelompok ormas lah, kelompok inilah, kelompok inilah, imam inilah. Subhanallah dengan mudahnya mengkafirkan, mengkafirkan seseorang. Itu bukan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah tidak mengenal yang namanya kafir mengkafirkan. Walaupun kita dituduh. Kita dituduh katanya. Kelompok yang mudah mengkafirkan. Subhanallah. Dan yang nuduh mereka lupa. Mereka nggak sadar. Padahal mereka adalah kelompok pemahaman keyakinan yang paling pertama mengafirkan. Dan gak tanggung-tanggung yang dikafirkan adalah generasi yang paling mulia. Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yaitu Abu Bakar dan Umar dikafirkan. Bayangkan kalau Abu Bakar Umar aja dikafirkan gimana kita? Lalu mereka menuduh kita ahli sunnah sebagai kelompok yang suka mengkafirkan. Subhanallah. Dasar dari mana? <laughs> Nggak sadar mereka. Padahal mereka lah yang paling awal. Dan mereka lah adalah yang memunculkan metode yang namanya mengkafirkan kepada individu. Apalagi ketika berbeda dengan mereka adalah mereka yaitu ahlul bid'ah dan bid'ahnya adalah bid'ah mukaffirah. Bayangkan kalau seperti Abu Bakar, setingkat Abu Bakar Omar dikafirkan, otomatis kita sudah kafir murakab mungkin gitu kan. Subhanallah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian prinsip yang keempat. Prinsip ahli sunnah wal jamaah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan. Apabila mereka merintahkan perbuatan maksiat, dikala itulah kita dilarang untuk mentaatinya. Namun tetap wajib taat dalam kebenaran lainnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa, Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini ajaran ahli sunnah. Subhanallah akidah yang punya karakteristik wasatiyan. Yang tidak berlebih-lebihan dan juga tidak meremehkan. Wasatiyan. Tidak hulu dan juga tidak yang sifatnya adalah tafrid. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Pokok prinsip yang keempat tadi yaitu taat kepada kepada pemimpin dengan syarat dengan dengan syarat tidak serta merta dengan tidak taat yang sifatnya buta tidak ada ada syaratnya kemudian prinsip yang kelima akidah ahli sunnah wal jamaah di dalam prinsipnya adalah haram keluar untuk memberontak terhadap pimpinan kaum muslimin apabila mereka melakukan hal-hal yang menyimpang. Selama hal tersebut tidak termasuk daripada amalan kufur. Hal ini sesuai dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam tentang wajibnya taat kepada mereka dalam hal yang bukan maksiat dan selama belum tampak pada mereka kekafiran yang jelas, kufran bawahan berlainan dengan kelompok yang namanya Mu'tazilah yang mewajibkan keluar daripada kepemimpinan para imam, pemimpin yang melakukan dosa besar walaupun belum termasuk amalan kufur dan mereka memandang hal tersebut sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Sedang pada kenyataannya keyakinan Mu'tazilah seperti ini merupakan kemungkaran yang besar karena menuntut adanya bahaya-bahaya yang besar bagi bahaya-bahaya yang besar baik berupa kericuhan, keributan, perpecahan kerawanan dan juga dari pihak musuh. Subhanallah. Kalau boleh dianalogikan atau boleh sebagai bentuk gambaran. Walaupun mungkin tidak 100% benar atau sama seperti fenomena sekarang yang terjadi di beberapa belahan dunia yang terjadi di beberapa belahan dunia. Misalnya kalau boleh dicontohkan. Awal mula apa yang terjadi sekarang seperti di Yaman, di Libya, di Tunisia, di Syria, apa awalnya? Ada satu inisiatif, obsesi, planning cita-cita, harapan yang mereka ingin untuk kedepannya lebih baik daripada zaman yang mereka berada pada waktu itu. Itu tujuannya kan? Kalau boleh diartikan misalnya, istihad misalnya. Tujuan mereka adalah untuk berharap pemerintahan yang mana mereka berada sekarang itu pada waktu itu. Mereka ambil langkah-langkah untuk bisa mendapatkan pemerintahan, situasi, kondisi yang lebih baik ketika mereka merasakan pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Apakah sesuai dengan target? Sesuai dengan rencana? Sesuai dengan obsesi, planning? Subhanallah. Tidak sedikit dari mereka sekarang yang menyesal. Yang gigit jari tidak sedikit dari mereka sekarang yang sudah mengungkapkan bahwasanya ternyata mendingan dulu daripada sekarang. Subhanallah. Apalagi seperti di Syria. Ya Allah. Sedih sekali. Hampir-hampir tidak ada sejengkal tanah. Mungkin bahkan satu meter bangunan yang tidak rusak. Bayangkan berapa juta, berapa ratus ribu manusia yang keluar dari Syria. Dan sekarang tidak sedikit yang sebagian besar sudah harus kembali lagi ke negerinya karena ditolak oleh tempat-tempat tujuan yang sebagai bentuk e, pelarian daripada tujuan mereka. Dari Jerman sudah banyak dipulangkan dan juga dari belahan dunia lainnya. Akhirnya apa mereka hadapi sekarang? Subhanallah. Di mana-mana kehancuran, di mana-mana kerusakan. Sebagai bentuk ilustrasi saja atau mungkin analogi. Mereka awalnya punya obsesi baik, punya cita-cita baik, luar biasa. Berharap untuk bisa lebih baik. Tapi apa yang mereka hadapi sekarang? Ya Allah. Ini fakta realita. Sama juga seperti di Yaman. Subhanallah. Belum lagi ada beberapa orang-orang atau bahkan mungkin pemahaman, bahkan negara yang juga akan mengambil alih akhirnya. Walaupun mungkin tidak banyak kerusakan, tapi malah tidak akan bikin ketentraman di negerinya. Satu dengan yang lainnya diadu, ada permusuhan dan seterusnya. Seandainya setiap muslim muslimah yang mereka bisa memahami akidah ahli sunnah yang seutuhnya, yang sebenarnya, ya Allah, insya Allah akan bisa untuk mereka itu lebih jeli, lebih hati-hati, dan untuk bisa lebih memperhitungkan yang lebih jauh ke depan setiap langkah-langkah yang akan mereka ambil. Karena dipastikan Ketika langkah-langkah apapun bentuknya tidak sesuai dengan tuntunan yang datang dari Allah dan Rasulnya, kerugian yang dapat lebih besar. Ini bisa menjadi salah satu bentuk introspeksi dan juga kehati-hatian buat kita. Agar tidak mudah terprovokasi dan juga tidak mudah terbawa dengan yang namanya situasi kondisi yang akan memecah belah kita pada akhirnya yang juga nanti sampai akan merugikan kita ke depannya atau mungkin anak-anak keturunan kita yang akan datang. Kita agar bisa lebih kembali kepada tuntunan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kemudian prinsip yang berikutnya. Akidah ahli sunnah wal jamaah prinsip yang keenam adalah bersih hati dan mulut mereka terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum. Gak ada orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah lalu mereka sampai memberikan penilaian, mengkoreksi bahkan sampai menyalahkan, bahkan sampai kepada tingkatan yang namanya mencaci maki sahabat. Itu sudah jelas-jelas bukan ahli sunnah wal jamaah, nggak ada. Itu bukan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Walaupun seperti yang kami jelaskan tadi, ahli sunnah wal jamaah dengan tegas menjelaskan bahwasanya para sahabat adalah dalam bentuk komunitas, dalam bentuk jamaah. Tapi dalam bentuk individu, bisa saja mereka bersalah. Bisa saja mereka bersalah. Walaupun sebenarnya kesalahan yang mereka jatuh di dalamnya, subhanallah, tentunya akan lebih besar daripada apa yang sudah mereka lakukan. Mereka sebagai sahabat saja sudah melihat berkumpul, berjumpa, hidup bersama Rasul. Subhanallah, itu sudah satu anugerah yang luar biasa. Yang tidak bisa dirasakan, didapat oleh generasi setelahnya. Jadi ya, walaupun mereka bersalah dan berdosa misalnya, itu wajar karena itu kembali kepada individu. Tapi secara umum yang namanya sahabat itu diterima secara konkret oleh para ulama dan mereka dikategorikan udul. Udul dalam artian mereka selamat dan mereka berhati-hati di dalam menyampaikan yang namanya agama. Dan tidak mungkin dari mereka ada yang namanya kesalahan sifatnya kolektif. Karena ketika ada kesalahan yang terjadi kepada satu sahabat, tidak mungkin didiamkan oleh sahabat yang lain. Ketika berkaitan dengan agama. Sehingga di dalam urusan agama, di dalam risalah atau riwayat yang datang dari mereka, tidak bisa sampai yang namanya mendapatkan tolakan. Tidak mungkin. Karena mereka punya tingkatan yang namanya udul udulun fir riwayah. Ahli sunnah wal jamaah bersih mulutnya, hatinya daripada yang namanya terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum. Yang ketujuh, Di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah mencintai ahlul bait mencintai mencintai ahlul bait subhanallah konkret komplit sempurna ajaran akidah ahli sunnah wal jamaah apanya yang mau disalahkan mau menuduh dari sisi mana mengatakan ahli sunnah tidak cinta kepada ahlul bait subhanallah menjadi pokok-pokok prinsip ajaran ahli sunnah wal jamaah adalah mencintai ahlul bait. Tetapi seperti yang kami jelaskan di dalam kajian di malam atau sebelumnya, malam yang lalu, subhanallah. Sudah jelas di sana apa itu definisinya ahlul bait, bagaimana kriterianya, siapa yang mereka yang berhak mendapatkan daripada hak-hak daripada ahlul bait dan seterusnya. Jelas. Karena ada porsinya sendiri. Ada pokok prinsipnya sendiri dalam akidah ahli sunnah wal jamaah terhadap terhadap ahlul bait. Walaupun porosnya, penggeraknya di dalam akidah ahli sunnah untuk mencintai ahlul bait, jangan lupa karena keberadaan mereka karena sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam sehingga kecintaan kita kepada mereka ketika kita mengaplikasikan kecintaan dan memenuhi hak-hak mereka bukan semata karena garis keturunan yang ada pada mereka tapi karena semata perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam yang memerintahkan kepada kita kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam Apalagi mereka termasuk orang-orang yang generasi awal. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Di dalam beragama, di dalam memeluk agama, di dalam membawa risalah bersama Rasul. Hidup di zaman Rasul, membela Rasul, berjuang bersama Rasul. radhiyallahu ta'ala anhum sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. Tapi poros utamanya, status kita atau motivasi kita di dalam mencintai ahlul bait tidak lain dan tidak bukan karena ittibaan, waqtidaan sam'atan wa ta'atan li amri Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena ketunduk patuhan kita yaitu di dalam menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Prinsip sebelum yang terakhir yaitu yang kedelapan Di antara pokok prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan adanya karomah para wali. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi tidak boleh ahli sunnah wal jamaah mengingkari yang namanya karomahnya para para wali. Tetapi kita juga harus perlu ketahui Siapa kriteria dari mereka-mereka orang-orang yang masuk di dalam kriteria wa, wali. Yang mengangkat seseorang menjadi wali itu nggak ada. nggak ada lembaganya, bukan ormas, bukan kelompok, bukan masa yang mengangkat seseorang menjadi menjadi wali dipaksa-paksain gitu kan, menjadi wali yang kesekian, masya Allah. <laughs> digenepin gitu kan sekalian. Karena yang ada kurang satu digenepin bisa doso. <laughs> Subhanallah. Ajaran dari mana? Akidah ahli sunnah walaupun memberikan porsi kedudukan kepada para wali dan meyakini karomah yang datang dari mereka jelas kriterianya. Siapa mereka yang dikategorikan awliya illa dan karomah-karomah yang ada dari mereka jelas standarnya. Tidak semuanya. Bukan manusia yang mengatakan, "Uh, dia wali." Subhanallah. Bukan. Walaupun alhamdulillah sebenarnya setiap dari kita kita wajib bersyukur Khususnya yang sudah berkeluarga, kita semua adalah wali murid. Alhamdulillah. Minimal gitu kan? Kita adalah seorang seorang wali walaupun wali murid. Alhamdulillah. Tapi untuk kepada tingkatan yang lebih daripada itu, ntar dulu. Sabar mas. emang kita siapa? Memang kita sama seperti para sahabat yang tidak diragukan keimanannya, ketakwaannya. Subhanallah, walaupun mereka tidak pernah mengeklaim dirinya sebagai orang wali, tapi kelebihan-kelebihan yang keluar dari mereka adalah bentuk pemberian dari Allah dan itulah karomah. Karena karomah, anugerah karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang selain Nabi dan karoma itu muncul dari orang-orang alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini salah satu dan ini yang mendasar daripada kriteria aulia illah. Seperti terjadi kepada salah seorang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika terjadi di Madinah gempa, subhanallah, Umar mengambil selendangnya, serbannya. Ihda'il ard dipukulkan ke bumi. Subhanallah. Dengan selendangnya. Berhenti. Bumi bergerak. Subhanallah. Ini Umar. Pantas. Dan kita kenal siapa beliau. Kedudukannya, ketakwaannya, keimanannya, pembelaannya dan seterusnya. Walaupun tidak pernah ada satupun para sahabat pada waktu itu mengatakan Umar waliullah. Tidak ada. Subhanallah. Tapi kalau orang yang zaman sekarang banyak keluar sesuatu-sesuatu yang sifatnya sifatnya adalah dipertanyakan walaupun berbeda dengan apa yang dilakukan oleh akal manusia, kita harus tanya. Kita harus ragu. Nggak bisa husnudzon. Karena bisa jadi hal-hal yang sifatnya berbeda dengan atau secara akal naluri manusia bisa jadi karena ada bantuan-bantuan daripada yang namanya gaib, yang namanya jin. Subhanallah. Banyak terjadi seperti ini. Cuman karena mereka-mereka nggak paham, tidak mengerti, para pengikutnya mendapatkan sesuatu yang berbeda, yang menakjubkan, akhirnya dianggaplah diangkatlah, disebarkan sebagai seorang seorang wali, subhanallah. Kami ada salah satu kajian di Jakarta. Ada salah seorang, subhanallah, dia menceritakan dia pernah ikut salah satu kelompok tarikat. Allahu Akbar. Menakjubkan sekali. Dia sampai masuk kepada tingkatan yang mana tingkatan dia itu sudah menerima jin. Bayangkan. Dan dia bisa waktu itu ketika dia masih dalam kelompok tersebut, dia bisa melihat menilai orang. Yang datang menemui dia, dia bisa tahu. Oh bapak dari ini ya. Oh baru selesai belanja ini ya. Bapak datang dengan si fulan ya. Subhanallah. Dia cerita. Karena dia sudah mendapatkan ajaran sampai kepada tingkatan dia itu mendapatkan khadam. Subhanallah. Dia cerita. Jadi bukan hal yang istilahnya apa eh, rahasia lagi nggak ada. Banyak yang seperti ini. Akhirnya muncullah gelar-gelar orang pintor, paranormal atau seperti misalnya juga sampai dikatakan seperti orang indigo Subhanallah. Belum tentu mereka adalah orang-orang yang mendapatkan karoma dari dari Allah. Nggak ada, tidak ada. Apalagi ketika mereka mengeklaim pandangan mereka punya panca indera enam. Bisa tembus pandang, bisa melihat di alam gaib. Dipastikan semua itu adalah wallahi. Dibantu oleh jin. Dibantu oleh jin. Karena Allah sudah dengan jelas dengan tegas menerangkan di dalam Al-Quran yang namanya mata manusia ketika mata dunia ada batasnya. Ada batasnya, tidak mungkin sampai tembus pandang. Tapi nanti ketika sejak proses sakaratul maut dan dia sudah berbeda bukan ada di alam dunia lagi Allah sedikit sudah bukakan, tampakkan tempat yang akan menjadi tujuan dia. Sehingga kita banyak orang-orang yang di dalam proses sakaratul maut. Mereka kadang-kadang ingin buru-buru datang ke tempat tersebut. Mereka senyum. Bahkan mereka ingin berlari menuju ke tempat tersebut. Sebaliknya ada yang juga ketakutan. Karena sudah mulai sedikit dibukakan oleh Allah. Diberikan kekuatan matanya berbeda dengan mata dunia. Apalagi nanti di akhirat, di syurga, dan mudah-mudahan kita semua masuk di dalamnya. Allah akan berikan kekuatan, kemampuan kepada kita, mata yang sudah bukan mata duniawi dan kita akan bisa melihat dat Allah. Tapi kalau di dunia ada yang mengeklaim mengatakan dengan kemampuan-kemampuan yang tadi, Allah tidak mungkin. Semuanya pasti ada bantuan-bantuan. Dan yang dipastikan bantuan-bantuan tadi datangnya dari dari jin. Dan tidak bisa dinamakan karoma. Apalagi kayak ceritanya si Ponari. Waduh. <laughs> Innalillah. Batu dari langit bisa nyembuhkan. Ya Allah kasihan. Innalillah wa inna ilahi roji'un. Dan sedihnya mohon maaf. Jangan deh, gak enak ini sifatnya rahasia ini. Resiko. Sedih sekali, subhanallah. Sedih sekali. Kalau coba kita amatin, kita perhatikan, coba lihat. Mereka-mereka semua, ya Allah. Jelas dari mana, dari kelompok apa, jelas. <laughs> ya Allah, Enggak jauh-jauh. Pasti dari mereka-mereka juga. Ya dari sono juga, gitu kan? Subhanallah, Inna Lillah wa inna ilaihi rajiun. Yang terakhir, prinsip ahli sunnah wal jamaah bahwasanya di dalam berdalil selalu mengikuti apa yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam baik secara lahir maupun batin dan mengikuti apa yang dijalankan oleh para sahabat dari kaum muhajirin maupun ansar pada umumnya khususnya yang terdepan yaitu khulafa ar-rasyidin sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para para sahabat khulafa ar-rasyidin dan juga mereka-mereka yang datang setelahnya dari para sahabat kemudian tabi'in dan juga kemudian tabi'ut tabi'in. Dan inilah jalannya ahli sunnah. Sedih sebenarnya ketika ada seseorang yang ngaku ahli sunnah. Ya Allah. Tapi jauh daripada jalannya para sahabat. Yang dipastikan akan mengantarkan mereka menuju kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wa wasallam. Baik. Mudah-mudahan uh, dari sembilan pokok prinsip <clears throat> akidah ahli sunnah wal jamaah yang kita ketahui ini, yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan akan bisa menjadi wawasan. Khususnya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri kami dan juga buat jamaah sekalian. Baik, ada mungkin waktu beberapa menit kita bisa buat diskusi. Ada yang perlu dikoreksi, ada yang perlu juga diluruskan atau juga didiskusikan falyatafaddal. Faddal. <laughs> Subhanallah. Ada yang bisa jawab? Siapa itu Allah? Faddal akhi. bagus. Tetapi masih ada yang perlu secara lebih spesifik. Karena pertanyaan ini juga pernah ditanyaan, pernah, pernah ditanyakan. Di dalam Al-Quran secara tidak langsung, Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan surat Al-Ikhlas, Qul ya Muhammad, Allah samad. Lam yalid walam, walam yulad. Walam yakullahu kufuan Allah. Kufuan ahad. Itulah Allah. Ketika Allah langsung memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya tentang Allah, siapa itu Allah? Qul Allahu ahad. Allahu samad. Jelas di dalam ayat ini atau surat ini secara keseluruhan komplit menjelaskan tentang Allah subhanahu wa ta'ala dari semua sifat-sifatnya dan juga daripada tauhid yang ada di dalamnya. Dari tauhid yang berkaitan dengan tauhid al-asma wa sifat, tauhid uluhiyah, kemudian tauhid rubu, rububiyah. Ayat yang tadi atau ayat kursi termasuk juga di dalamnya. Termasuk juga termasuk di dalamnya. Karena Ketika ditanya siapa itu Allah, Allah lah yang lebih berhak untuk bisa men menjawabnya. Qul huwallahu ahad. Mudah-mudahan bisa menjadi menjadi jawaban insyaallah. Wallahu a'lam. Silakan ada yang lain. Baik, mudah-mudahan cukup insyaallah apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami.